Khwanifiddin azakumullah. Kembali kita mengingatkan bagaimana pelajaran yang kita yang telah lalu bahwa salah satu dari enam pada zaman pada zaman-zaman seperti seperti ini salah satu senjata paling utama dari kalangan enam bagi kita kaum mukminin adalah doa <clears throat> berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu Bagaimana yang telah lewat doa itu hmm, dikabulkan oleh Allah tentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi juga harus dengan adab-adab yang harus kita jalankan para ulama kita pun sudah menyebutkan beberapa keterangan tentang adab-adab berdoa tersebut kemudian bahkan sampai pada <clears throat> bacaan-bacaannya yang tidak boleh kita merekayasa bacaan-bacaan doa tersebut dengan akalan akalan kita. Doa yang paling utama, lafaz-lafaz doa yang paling utama tentu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini pun sudah kita pahami. Akan tetapi juga yang perlu diingatkan bagaimana dalam pelajaran yang kita bahas yang ditulis oleh Ibnu Nam Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah betapa seringnya doa apapun bentuknya apakah itu doa dalam bentuk yang kita baca dalam Al-Quran atau mungkin yang kita kenal juga termasuk dalam rangkaian doa itu ruqyah untuk pengobatan untuk diri kita ataupun untuk orang yang lain sering tidak bermanfaat, sering tidak manjur bukan menghilangkan kegelisahan, ketakutan, bahkan mungkin setelah berdoa menjadi risau, hati dia tidak tenang. Hal inilah yang kita bahas yang diterangkan dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ada wa Dawa obat dan penyakit enam, penyakit dan obatnya atau dalam jenis judul yang lain diterangkan yaitu al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang memuaskan cukup untuk orang yang bertanya tentang obat yang sangat yang menyembuhkan, obat yang sangat man, manjur. Dimulai dari sebuah pertanyaan. <clears throat> Mengapa kita sering berdoa atau sering berzikir, sering membaca ta'awudat, merukiah diri kita atau orang lain tapi tidak manjur? Tidak membekas, tidak mengenali hati, tidak semakin sembuh, kena bilang ketenang apa kerisahan, kegelisahan. Tapi hati kita justru nah, imma tetap dalam keadaan gelisah dan takut, cemas atau bahkan semakin bertambah. Apa sebabnya? Telah lewat kita bahas. Nah, ini diterangkan digambarkan oleh beliau pedang yang tajam bisa menebas bukan karena tajamnya saja, pedang yang tajam itu baru bisa berfungsi menjalankan ketajamannya itu nampak menikam ataupun menebas, memotong. Banyak faktor yang mendukung mendukungnya. Imma Nah, kekuatan tangan yang mengayunkan. Nah, kalau tangan itu lemah, setajam apapun pedang itu, mungkin tidak akan bisa, bahkan tidak akan terangkat, tidak akan teracung apalagi ditebaskan untuk memukul sesuatu, membelah sesuatu, memotong sesuatu, atau menikam sesuatu. Nah, kemudian tempat yang jadi sasaran itu tidak ada yang menghalangi. Seperti itu pula digambarkan oleh beliau seperti obat yang kita minum. Kadang nan sama-sama seperti orang yang kan kenal enam sakit kepala Nah, yang satu mungkin makan minum atau satu atau dua tablet sembuh. Sementara yang lain bisa mungkin tiga tablet atau empat tablet belum juga sembuh hilang sakit kepalanya. Apa sebabnya? Nah, mirip dengan yang tentang pedang tadi. Apabila sasaran yang dituju oleh obat tadi tidak ber, nah, tidak menerima obat tersebut, maka obat tadi semanjur apapun tidak akan berfungsi. Nah, orang yang meminum obat tersebut tidak yakin untuk sembuh dengan minum obat tadi. Ini juga tidak membuat mengundang kesembuhan. Maka seperti itu juga digambarkan oleh beliau ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita berdoa, ketika kita membaca ta'awudat. Kenapa hati itu tidak menjadi tenang? Kenapa hati itu tidak menjadi nah, lapang? Bahkan kegelisahan semakin bertambah. Bisa jadi karena sasaran yang dituju oleh ayat-ayat tersebut, bacaan-bacaan tersebut tidak siap untuk menerima. Beku, kaku. Hati yang mestinya dia, nah, sebagaimana dikatakan oleh Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Ternyata tidak berkenan, bergerak. Tidak membekas. Nah, Seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, misalnya dia akan pecah, hancur, berantakan karena takut kepada Allah. Gunung yang keras, gunung yang begitu besar, begitu kokoh, bisa hancur lebur dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa hati manusia yang lebih lunak, lebih lembut dari ayat Al-Quran, dari gunung itu, tidak bisa hancur dengan ayat Al-Quran? Di mana salahnya? Apakah seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah sawa'un alaihim antartahum am lam tundirhum la yu'minun? Sama saja bagi muai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beri peringatan mereka ataupun tidak engkau beri peringatan. Nah, mereka tetap tidak beriman. Tidak bisa membuat hati terbuka. Tidak bisa membuat hati menjadi lunak. Nah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu hati-hati mereka, digambarkan hati-hati orang-orang Yahudi yang telah datang peringatan kepada mereka. Nah, kaku beku, kaku, keras, seperti batu bahkan lebih. Padahal di antara batu-batu itu, kuminal hijarati mayanan, mayatafajar minul anhar, ada di antara batu-batu itu yang terbelah memancar air padanya. Ada yang nyata sekah, membelah lewat air di sela-selanya bahkan ada yang dia yahbit min khasyatillah jatuh dari tempat yang tinggi karena takut kepada Allah tapi mengapa hati kita yang lebih lunak dari batu lebih lembut dari gunung-gunung yang tebak yang besar dan tinggi tidak bisa menjadi hancur tidak bisa menjadi luruh tidak menjadi lunak ketika membaca ayat-ayat Al-Quran di mana salah ini yang dibahas oleh beliau bukan ayat-ayat yang salah nah Bukan ayat-ayat yang tidak ampuh, bacaan-bacaan itu yang tidak mempan, tetapi hati yang menjadi sasaran. Tidak siap untuk menerima menerimanya. Oleh karena itulah, <clears throat> ini dibahas oleh beliau ketika ditanyakan kepada beliau, mengapa sebabnya baca Rukiah nah, baca Al-Quran, hati itu tidak menjadi tenang, tidak menjadi lapang, kesedihan, keresahan, ketakutan, bahkan mungkin rasa marah. Nah, yang mestinya kita membaca Al-Quran, baca ayat, baca ta'awudat, hilang menjadi tenang, tapi kenapa tidak? Nah, ini yang kita akan bahas, akan kita menam, simak, akan kita dengarkan apa yang, yang diterangkan oleh yang Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau ada wa Dawa. Baik, <clears throat> pada kesempatan lalu, enam telah dinukilkan tentang beberapa ada tentang berdoa yang itu termasuk di antara rangkaian-rangkaian rukiah yang ditanyakan oleh Nam kepada beliau rahimahullah. Baik pada kesempatan ini kita nah akan melihat apa yang disebut, disebutkan oleh beliau dalam kitabnya ini syurut <clears throat> taksir rukyah. Syarat-syarat bisa berpengaruhnya rukyah. Bagaimana rukyah itu? Ya ini bukan hanya rukyah, walaupun disebutkan kepada beliau ini rukyah, tapi bukan hanya rukyah, termasuk di dalamnya doa, enam bacaan-bacaan ayat yang kita baca untuk diri kita, enam ya, ataupun untuk orang lain. Qala rahimahullah. Syurut takdir ar-ruqyah. Syarat syarat berpengaruhnya ruqyah. Qala rahimahullah. Walakin hauna amrun yang bagi dapat lahu. Akan tetapi di sini ada perkara yang seharusnya bisa kita cermati wahwa yaitu annal azkar wal ayat wal ad'iyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha wa in kanat nafi'atan syafiatan walakin tastad'i qabul al mahalli wa quwwata himmatil fa'il wa Nah, mungkin ini pernah kita baca tapi supaya tidak hilang dari ingatan kita. Bagaimana rukyah atau pembacaan ta'awudat, doa itu berpengaruh dalam hati kita. Kita mungkin meminta kepada Allah, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika Rabbi turun. Atau kita mengucapkan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tapi kenapa hati itu masih? Nah, muncul rasa takut, gelisah, tidak menjadi tenang. Kata beliau, bahwasanya zikir-zikir, ayat-ayat, dan doa-doa yang dipakai untuk mengobati, yang dipakai untuk merukyah, pada dasarnya doa, lafaz-lafaz doa itu sendiri bermanfaat dan menyembuhkan. Akan tetapi, nah, tidak semata-mata hanya dari lapat-lapat tersebut saja. Lapat-lapat tersebut, doa-doa tersebut menuntut bahwa sasaran tempat yang dituju dengan rukyah, dengan ayat-ayat, dengan ta'awudat tersebut harus siap menerima. Ini yang pertama. Dan ayat-ayat ini tentunya doa-doa ini tentunya sasarannya bukan hanya telinga kita, bukan hanya lisan kita. Nah, jangan sampai seperti Nah, orang-orang khawarij yang Rasulullah katakan mereka itu yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirah. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Tidak membekas, tidak masuk ke dalam hati-hati mereka. Nah, kata beliau, dia menuntut kesiapan tempat sasaran itu menerima bacaan-bacaan tadi. Ini ayat-ayat tadi diterima, berterima dengan sasarannya, itu kalbu kita. Yang kedua, kuwatu himmatil fa'il. Kekuatan, tekad, keinginan, kemauan dari orang yang membaca. Orang yang berdoa. Keinginan dia sembuh. Tidak hanya dari keadaan dia yang enam ucapan dia, permintaan dia, tapi juga nampak dari perihalnya, enam ihwalnya. Istilahnya lisanul hal. Yang digambarkan oleh beliau dalam hal yang mungkin dalam apa namanya konteks berdoa, bagaimana salah satu di antara enam orang itu terkabulnya doa dia, keadaan dia sendiri sudah menunjukkan bahwa dia memang butuh. Keadaan dia sendiri, walaupun dia tidak berucap, walaupun dia tidak menang, apa namanya mengatakan, keadaannya sendiri sudah menampakkan dia butuh. Seperti dalam hadis, ya orang yang yutilus safar as'ata akbar. Nah, ya yamuddu yadaihi ila sama. Nah, keadaan orang ini panjang perjalanannya, kusut masai, berdebu rambutnya. Itu keadaan salah satu keadaan membuat itu saja sudah menunjukkan bahwa dia sangat butuh. Digambarkan lebih lagi pada tingkatan yang butuh untuk menampakkan kebutuhan ini. Nah, beliau menggambarkan seperti bayangkan keadaan orang yang sedang terapung-apung di tengah lautan di atas sepotong kayu seperti itu keadaan orang itu betul-betul sangat mengharap kepada Allah. Nah, bergantung dia betul-betul pasrahnya kepada Allah. Nah, nah ini disebutkan oleh dia kuwatu himmatil fa'il, kekuatan kemauan tekad dari orang yang melakukan. Wa ta'thiruhu dan ada yang nah pengaruhnya nampak. Qala famata takhallafa syifa'u. <clears throat> Maka ketika terjadi kegagalan dalam penyembuhan tersebut, obat tersebut tidak manjur, rukyah tersebut ternyata tidak bermanfaat. Berarti kana li ta'sir al-fa'il. Berarti lemahnya pengaruh dari fa'il ini atau li adami qabulil munfa'il au limanin qawiyun fihi. Nah, orang yang melakukannya kurang antusias, seperti tidak punya keinginan, kurang yakin. Kemudian tempat sasaran itu juga tidak siap untuk menerima hatinya. Nah, dan nanti akan dibahas oleh beliau kenapa hati itu nah sampai tidak bisa menerima. Nah, ayat-ayat tadi dibacakan, kenapa hati itu sampai nah, tidak bisa untuk menam, artinya tergerak ayat-ayat rukiah misalnya, doa-doa ta'awudat tadi, tidak berefek. Apa sebabnya hati itu demikian? Nah, nanti akan dibahas oleh beliau banyak hal ya yang di nanti dititiberakan di sini adalah sebabnya adalah maaf kemak kemaksiatan. Kalau rahimahullah atau adanya penghalang yang kuat yang an yanja'a dawa yang menghalangi manjurnya obat tersebut. Seperti pedang tadi misalnya. Nah, Setajam apapun kalau ada perisai, tidak bisa sampai ke sasaran. Nah, Qala kama yakunu dzalika fil adwiyati wal adwa al sebagaimana terjadi pada obat-obat dan penyakit yang indrawi yang bisa kita lihat. Nah, tablet, pil, kapsul yang kita minum entah sakit kepala, demam ataupun yang lainnya. Sama seperti itu. Fa'in adama, fa'in adima ta'siruha qad yakunu li adami qabuli tabi'ati li dawa. Kalau tidak terjadi efeknya, kata beliau rahimahullah, itu tidak lain karena adnan tidak adanya kesiapan penerimaan dari tempat tadi terhadap obat tersebut. Kan banyak kita tahu. Nah, kadang-kadang waktu satu obat tertentu, nah, yang bekerja di masalah, nah, hepar misalnya hati, yang bekerja di hati ternyata hatinya rusak, terganggu, ada penyakit yang lain sehingga tidak berguna. Dikasih obat ini ternyata hatinya terganggu atau dikasih suatu obat ternyata ginjalnya terganggu, tidak ber, tidak berefek. Tidak berfungsi obat tersebut di dalam tubuhnya untuk berkenam, untuk mengobati penyakit. Wabat yakunu limani'in qawi ya'manu yamna'u min ibtidaihi atharu. Nah, bisa jadi pula karena ada penghalang yang kuat yang mencegah pengaruh dari obat tersebut. Nah, ini sesuatu yang logis pada obat-obat yang kita terima dari resep dokter yang bisa kita beli di toko-toko obat. Qala fa inna tabi'ata idza aqada bid-dawa biqabulin tam kana intifa'ul badan bihi bihasabi dzalikal qabul. Maka enam cara tabiat apabila obat itu ya diterima berterima dengan organ di dalam tubuh maka badan tubuh kita, jasmani kita bisa mengambil manfaat sesuai dengan tingkat penerimaan tersebut. Nah, kalau kerjanya di lambung, maka kalau lambungnya siap untuk menerima, maka obat itu berefek. Ada yang obat itu di, nah, bekerja di, dengan kita meminumnya, ya. Ada yang bekerja dengan lewat jalan darah disuntikan. yang ini sudah kita paham. Fakadalika al-qalbu. Seperti itu pula halnya hati. Idza akhadha ar wataawid wa ta'awid tam. Ketika dia menerima, mendengar ruqyah dan bacaan-bacaan ta'awud menerimanya secara sempurna kana ar-ru'nam ar-raqi lir-raqi nafsun fa'ala wa himmatun mu'assirah fi izalati adda. Berarti orang yang mengucapkan membacakan ruqyah nah mempunyai jiwa kemauan yang kuat dan pengaruh yang kuat untuk betul-betul ingin menghilangkan penyakit yang ada di dalam hatinya. Sehingga ini kita kembalikan ketika kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan nggak hilang-hilang, bahkan masih tersimpan was-was. Baca ayat kursi berulang-ulang, baca qul a'udzu birabbil falaq berulang-ulang, masih berarti enam. Pertama karena kemungkinan tidak adanya keinginan kita untuk hilangnya syaitan dari dalam diri kita atau ada penghalang di dalamnya yang membuat nah ayat-ayat ini tidak ber, berfungsi sementara kalau diturunkan kepada sebuah gunung bisa hancur berantakan nah nah nah ini yang perlu yang dibahas oleh beliau ada apa mengapa apa sebabnya ketika rukyah yang seperti ini ayat-ayat ini dibacakan benar atau diturunkan ke sebuah gunung bisa melebur gunung tersebut Sementara ketika dia mendengar, kita mendengar ayat-ayat ini. Ya, seakan-akan di telinga kita ada sumbat. Seakan-akan di telinga kita ada tutup. Nah, sehingga ayat-ayat tadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga rukiah-rukiah tadi tidak mengena. Nah, Allah rahimahullah. Nah, di sini beliau dalam pasal berikut ini menerangkan bahwa ternyata doa itu sendiri padahal begitu luar biasa ya kekuatannya. Di sini kata beliau pasal ad-du'a yadfa'u wal makruh bisyurut. Doa itu bisa menolak kejelekan dan hal-hal yang tidak disukai, tetapi dengan beberapa syarat. Bagaimana supaya bisa doa itu berfungsi? <clears throat> nah, Qala rahimahullah wa kadzalika ad-du'a. Begitu pula enam halnya dengan doa. Fa innahu min aqwal asbab hidafil makruh. Doa itu kata beliau adalah termasuk di antara sunnah. Salah satu di antara sebab-sebab terkuat untuk menolak menghilangkan hal-hal yang tidak kita sukai. Doa adalah salah satu di antara sebab terkuat yang bisa menghalau menolak hal-hal yang tidak kita sukai. Siapa yang ingin gelisah? Siapa yang ingin cemas? Siapa yang ingin selalu marah? Siapa yang ingin selalu tidak tenang? Nah, doa adalah salah satu sebab terkuatnya untuk menghilangkan itu. Ya, dan Allah mengingatkan di dalam ayat Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu hati mereka tentram dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ingatlah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi ten tentram. Tapi kenapa kita setiap kali berzikir bukan tambah tentram? Nah. Para rahimahullah wa husulul Doa termasuk salah satu sebab kita memperoleh apa yang kita inginkan. Walakin qad yatakhallaqu anhu atharuhu. Akan tetapi bisa jadi pengaruhnya, buahnya. Nah, tidak kita peroleh. Ini gagal. Apa sebabnya? Kata beliau rahimahullah, imma li dha'fihi fi nafsi. Nah, kelemahan di dalam doa tersebut. Atau artinya mungkin doa itu bukan sesuatu yang baik bi an yakuna doa la yuhibbuhullah. Doanya itu sendiri lemah. Dalam artian doa itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Nah, doanya, bacaannya atau permintaannya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Apa misalnya banyak nanti disebutkan. Lima fihi minal udwan. Doa yang di dalamnya mengandung permusuhan. Doa misalnya dendam kepada orang lain Ya. Doakan semoga dia di Nah. Ya. <clears throat> Karena hasad. Semoga Allah putuskan keturunannya, Allah putuskan rezekinya, Allah patnan, ya. Doa, doa kejelekan. Kalau wa fil kalbi Bisa jadi yang kedua, lemahnya hati. وعدم إقبال وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت doa lemah tidak sepenuhnya menghadap kepada Allah tidak sungguh-sungguh ogah-ogahan seakan-akan dia tidak butuh dengan berdoa dengan berdoa itu nah kalau misalnya digambarkan ini bab kias aula dengan atasan misalnya, pegawai kantor. Ya, ingin kenaikan gaji misalnya. Ya, atau kenaikan pangkat misalnya, dengan alasan dengan cara yang tidak sepantasnya, ogah-ogahan, seakan-akan tidak butuh. Apa kira-kira tanggapan atasan? Nah, marah tentunya. Ini orang minta atau beneran atau enggak? Seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala min babi aula lebih tidak pantas untuk kita lakukan. Nah, bukan menyerupakan Allah, tapi min babi aula. Kalau kepada Allah, nah kepada manusia sesama manusia makhluk kita tidak layak berbuat seperti itu, apalagi kepada Allah. Nah, meminta datang menghadap dalam keadaan malas-malasan, ya. apalagi kepada Allah. Lebih-lebih di saat berdoa. Ketika dia berdoa meminta kepada Allah, hatinya pas mana-mana pergi. Nah, dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya entah kemana-mana. Tidak tertuju dengan bacaan doa tersebut. Lebih-lebih ketika dia misalnya, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin, ya Allah lindungi aku, aku berlindung kepadamu dari godaan kegilaan syaitan. Nah, wa a'udzubika rabbi ayah turun dan aku berlindung kepadamu ya Allah ketika dia mereka akan datang. Nah, sementara hatinya tidak tertuju meminta betul-betul minta perlindungan. Qala rahimahullah. Fayakunu bimanzilatin nukus ar-raqwud jiddan. Ya, seperti jiwa yang artinya kosong. Sama sekali. Lemah. Qala fa'inna sahma. Atau nah, bimanzilatil qaus ar-raqwud jiddan. Seperti makna busur panah. Nah, seperti busur yang sangat lemah kendur. Ya, kalau kita memanah, tali busur senar itu kan harus kencang. Baru panah itu melesat dengan kencang, cepat, dan menembus sasaran. Kalau tali busur ini lemah, kendur, maka tidak akan bisa keluar bahkan dari busurnya. Nah, jatuh sebelum dia nah ditembak. Nah, seperti itu juga digambarkan oleh beliau doa. Fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dhaifan. Tanah yang keluar dari busur dengan senar yang kendur tadi itu sangat lemah keluarnya. Wa in ma hubnam li husulil mani al ijabah. Bisa jadi pula nah, doa itu tidak berguna karena adanya penghalang yang menghalangi doa tersebut untuk dikabulkan. Apa yang menghalangi doa? Di antaranya kata beliau min aklil haram, memakan makanan yang haram. Memakan makanan yang haram. Seperti hadis Abu Hurairah yang sudah kita hafal. Nah, kemudian yaqulu rajul an rajul, nah, Rasulullah SAW an rajulin yutilu safar as'ata aghbar. Nah, yamuddu yadai yaqulu ya rab ya rab sambil menampung tangannya. Nah, mengangkat tangannya meminta kepada Allah ya rab ya rab wa mat'amhu haram ومشربه حرام وملبسه حرام فغذي بالحرام وأن يستجاب له nah, dalam keadaan sudah dia melakukan sebab untuk terkabulnya doa menampakkan kepada Allah bahwa dia butuh panjang perjalanannya berdebu kusut mata yang menampakkan kelusuhan nah kepapaan keinginan dia diperhatikan oleh Allah nah tapi makanannya dari barang yang haram minum dari barang yang haram, pakaiannya dari barang yang haram, setiap hari dijejali dengan perkara yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkan kata Rasulullah? Bagaimana mungkin di, dikabulkan? Nah, daging yang tumbuh dari barang yang haram, annaru awladi. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, itu neraka yang menghabiskannya. Nah, ini begitu nak para salafun saleh begitu ketat menjaga darah mereka dari perkara yang haram ini. Sampai diceritakan tentang Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu. Begitu ketatnya ya, ketika salah seorang pembantunya datang menyuguhkan makanan kepada Abu Bakar siddiq Kelihatan lezat, beliau makan, sudah makan. Ditanya oleh pembantu, kamu tahu dari mana ini? Dibalik tanya oleh Abu Bakar Siddiq, dari mana kamu dapatkan? Kami dahulu zaman dia biasa. Nah, main dukun-dukunan. Nah ini artinya bayaran ataupun nah oleh Abu Bakar Siddiq makanan yang sudah masuk dalam perut tadi dikorek mulut. Dia masukkan jarinya, dia tumpahkan supaya dia, dia usahakan keluar makanan yang tadi. Seandainya dia sudah masuk ke perut bukan dari beliau akan saya belah untuk saya keluarkan makanan tadi. guna salih demikian ketatnya untuk menjaga darah mereka jangan tercampur dengan barang yang haram. Nah, karena itu termasuk diantara hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa, doa. Allah rahimahullah. Nah, <clears throat> yang kedua, rainul qulub. Gelapnya eh, hati. Rainul dunub. Nah, gelapnya dosa yang menyelimuti ha? hati. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. berkata oleh Allah, apa sebabnya mereka orang-orang kafir menolak, menantang, melecehkan atau mendustakan ayat-ayat Allah, pangkalnya adalah karena adanya ron. Apa sebab ron itu? Ron itu adalah maksiat demi maksiat yang tidak pernah kita taubat kepada Allah dosa yang kemudian bertumpuk. Ketika seorang hamba melakukan dosa, nukitat di qalbihi nuktatun sauda. Ketika seorang hamba melakukan dosa, kata Rasulullah, maka hatinya terkena titik noda, satu noda hitam. Kalau dia bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, hati itu kembali cerah, kembali cemerlang, kembali putih, kembali berseri. Tapi ketika dia tidak bertobat kepada Allah, melakukan lagi dosa tersebut. Nuktah tadi, noda hitam tadi bertambah, bertambah, bertambah sampai akhirnya dia menutupi hati tersebut. Nah, kalau hati itu sudah menjadi hitam kelam, tentu sinar apapun tidak akan bisa masuk. Cahaya apapun tidak akan bisa masuk ke dalam hati, yang sudah terselubungi. Ron yang dimaksud itu adalah maksiat yang tidak pernah kita bertobat kepada kepada Allah darinya. Nah, Rainud dunub alal qulub. Dia menguasai hati, menyelimuti hati, mendinding hati. Nah, kalau sudah digambarkan seperti nah hati yang sudah terbalik seperti mangkuk yang terbalik. Mangkuk yang terbalik apa yang bisa diisi ke mangkuk tersebut? Tidak ada. Nah, apapun yang dituangkan ke mangkuk tersebut tumpah sia-sia, sia-sia. Begitulah yang Allah sebutkan tentang orang-orang kafir. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Walahum adabun adib. Sama saja bagi bagi mereka wahai Rasul. Engkau beri peringatan ataupun tidak engkau beri peringatan mereka tidak akan beriman. Allah menutup mengunci mati hati mereka. Apa sebabnya? Ron tadi kemaksiatan-kemaksiatan kedurhakaan mereka, penentangan mereka. Di awal pertama kali datangnya terseruan mereka tolak. Nah, mereka pun jika enam, ini bukan hanya kepada orang-orang yang kafir ditujukan ayat-ayat ini enam sebetulnya. Nah, bagi kita pun ketika kita mendapatkan peringatan sama saja tidak berubah. Nah, tidak bermanfaat, tidak membuat perubahan dalam diri kita. Yang jelek menjadi enam, baik yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik tidak ada perubahan sama walaupun tingkatannya berbeda tentu kalau mereka orang kafir dengan ayat ini tentu mereka jelas ashabun nar mereka di neraka bagi kaum mukminin ayat ini mereka tujukan untuk diri mereka sebagai cambukan untuk yang menjadi lebih baik nah, Rasulullah mengingatkan kepada kita ihris alamayan fauk wasta'in billah wala ta'jaz semangat kamu kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan malas, jangan lemah. Yang senada dengan hadis ini hasungan dari Rasulullah untuk kita mencari yang terbaik. Nah, setiap kita tentu ikhwan fillah pasti menginginkan surga. Semua kita menginginkan surga, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Tapi Rasulullah menghasung kita apa? Kalau kalian minta jannah, minta Firdausal A'la. Minta surga yang paling tinggi, yang atapnya adalah ars Allah. Surga yang paling indah, surga yang paling terang, surga yang paling tinggi tempatnya, kedudukannya, dekat dengan Allah. Disuruh oleh Rasulullah untuk kita meminta. Artinya apa? Andung, enam, dorongan untuk kita menjadi yang enam, terbaik. Untuk ini mengambil, meminta hal yang tinggi sifatnya, tinggi nilainya. Nah, Nah jadi walaupun ayat-ayat yang seperti itu tadi, celaan-celaan, nah, onis terhadap orang-orang ini perumpamaan-perumpamaan yang jelek terhadap orang-orang yang kafir untuk orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang beriman itu sebagai cambukan dorongan untuk dia menjadi lebih baik dari di keadaan keadaannya. Allah rahimahullah. <clears throat> Yang berikutnya wasila, nah wasilaul ghaflah, wasahwallahu wa ghalabatuha alaina. Nah, berkuasanya hati itu dikuasai oleh kelalaian. Hati itu dikuasai oleh kelalaian. Beda lah. Di sini dia beda kenapa al-ghaflah dengan sah. Nah, kalau ghaflah dia terkusyai amdan. Meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Ini ghaflah. Kalau sahu, ini karena lupa, duhul. Meninggalkan sesuatu karena lupa. Mana yang berat? Rof, lah. Nah, dalam kitab beliau yang lain, Wabil Sa'id, beliau membedakan. Lalai itu seperti itu keadaannya. Dia meninggalkan sesuatu karena sengaja. Bukan karena tidak ah, tidak tahu. Nah, maka kita diingatkan oleh Allah wala takun minal ghafilin. Jangan jadi orang yang termasuk orang-orang yang lalai. Orang yang lalai itu meninggalkan sesuatu karena sengah, sengaja. Nah, kalau kita melihat membaca hadis dari Nabi SAW, subhanallah, keadaan beliau kenapa lalai? Beliau tidur, hatinya tidak tidur. Wahyu terus tuh turun. Tapi beliau mengatakan, nah, wa innahu la ala qalbi. Ya, betul-betul hatiku, hatiku kata Rasulullah seperti dihinggapi. Nah, kelalaian. Ini bukti pernyataan beliau. Dan wa inni la astaghfirullah sab'ina marrah fi kulli yawm sab'ina marrah. Nah, dan aku minta ampun kepada Allah sampai 70 kali setiap hari. Kapan hati beliau lalai? Dalam keadaan seperti itu, nah, hati beliau kalaupun tidur, tetap beliau, nah, wahyu turun kepada beliau. Tapi beliau menganggap, pada keadaan-keadaan tertentu beliau menganggap bahwa beliau lupa. Beliau lalai. Nah, tidak berzikir. Diterangkan para ulama mungkin seperti ketika beliau naam dalam ini di khala di kamar mandi, wahajat hajat atau bersama istrinya dari junub. Nah, kadang-kadang seperti itu dianggap mungkin seperti itulah dia menganggap dirinya dalam keadaan yughal. Nah. <clears throat> nah, nah sementara kita ya, dalam keadaan kita mungkin di majelis ini pun badan kita ada di sini, hati kita kemana? Nah, mungkin masih teringat apa yang di, di rumah atau di luar masjid. Nah, dengan pekerjaan atau dengan yang lain. Ini kita. Tentunya, dengan logika yang seperti ini, bandingkan kepada Rasulullah SAW, tentu lebih banyak kita meminta ampun dan istighfar kepada Allah. Ya, lebih pantas. Nah, sampai di, ketika ditanyakan kepada Syekhul Islam, mana yang lebih layak? Ya, bagi orang seperti saya yang berkita ini tasbih, tahmid, atau istighfar. Nah, mana kalau kata beliau? Istighfar lebih aula bagi kita, lebih pantas kita untuk istighfar banyak-banyak. Rasulullah seperti itu keadaannya, istighfar setiap hari 70 kali, bahkan dalam sebuah majelis, sekali duduk, kata Abdullah bin Umar, kami menghitung bacaan Rasulullah, Rabbil firli, watub alayya, innaka antat tawwabul ghafur, itu 100 kali. Kita berapa kali? Mungkin secukupnya. Ya, selesai selesai salat fardu, astagfirullah, astagfirullah selesai. Berarti kalau misalnya dihitung-hitung yang enam, hitungan seperti itu lima belas kali sehari semalam. Sementara kelalaian kita lebih dibandingkan oleh nah dibandingkan dengan Rasulullah yang tidak pernah lalai sebetulnya. Nah, qala rahimahullah. Kama fi musnadrak al-Hakim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من من قلب غافل لاهid. Hadis ini di Nah, sebagai menyebutkan yang lemah. Tapi maknanya demikian. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan. Nah, para ulama mengiyani walaupun mengiyani dari segi sana mungkin lemah, tapi di dalam ayat-ayat Al-Quran jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan mengabul mengabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah, pasti aku kabulkan. Pasti aku kabulkan. Nah, dan ketahuilah kata beliau nah, dalam riwayat ini bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, yang lahin, yang lupa, yang bermain-main. Berdoa tangannya menampung, ya, mengangkat ke ke langit, Nah, mohon kepada Allah, tapi hatinya tidak tertuju kepada doa tersebut. Tidak ada keinginan. Nah, sehingga doa itu tidak berbuah, tidak ada dia tampak dan nampak hasilnya. Ya, walaupun nanti disebutkan juga, tapi sesungguhnya, nah, mungkin berawal dari hati yang tidak tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. <clears throat> nah, para sahabat radhiyallahu an, bagaimana diceritakan nanti juga dinukil oleh beliau. Nah, Bukan ijabah itu yang menjadi iming-iming yang membuat mereka berdoa. Tapi doa itu sendiri. Karena janji pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man ulhimad doa, siapa yang diilhami berdoa, pasti ijabah ada di situ. Siapa yang diilhami, itu orang itu ketika dia dalam keadaan terjepit ataupun dalam keadaan lapang, dia berdoa, maka yakin ijabah ada menyertainya. Ini dinukil oleh beliau dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ya ikhwan fillah jazakumullah wa fahada yani ad doa, dawa'un nafi' mudhilun lidda. Doa ini adalah obat yang sangat manjur untuk menghilangkan penyakit. Walakin ghaflatul qalbi akan tetapi kelalaian hati anillahi tubtilu quwwatahu Lalainya hati kita dari Allah membuat lemah. Kekuatannya menjadi le lemah. Membuat kekuatannya menjadi lemah. Sehingga tidak sampai kepada Allah. Wa kadzalika yang kedua aklul haram. Memakan makanan yang haram termasuk tentunya minuman ya, pakaian seperti tadi dan setiap hari dijejali dengan yang haram. Nah, dan hati-hati, ini kan nggak haram, tapi ini masih meragukan syubhat. Ya, man waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Nah, siapa yang jatuh ke dalam syubhat, jatuh dalam perkara yang haram. Akan membuat dia mudah, bermudah-mudah. Ya, masih syubhat. Akhirnya terbiasa. Nah, terbiasa-terbiasa jatuh kepada yang haram. Allah rahimahullah. Nah, kadzalika aklul haram yuktil quwwatahu. Memakan makanan yang haram itu juga membuat kekuatan doa itu menjadi lemah. Wa yudhaifuha. Kama fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW ayyuhan nas. Tentang ya orang yang berkelana tadi yang yuqilus safar. Wahai manusia, innallaha tayyibun. Allah itu maha baik. La yaqbalu illa tayyiba. Tidak akan menerima kecuali yang baik-baik wa inna Allah amara al-mu'minin ya wa anna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul Allah berfirman ya ayyuhar rusul wahai para rasul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inna bima inni bima ta'maluna alim wahai para rasul Makanlah oleh kalian dari yang baik-baik. Dan beramal salehlah kalian. Sesungguhnya aku, kata Allah, terhadap apa yang kalian perbuat itu maha mengetahui. Waqala dalam ayat yang lain Allah berfirman tentang panggilan buat orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang yang beriman untuk mereka makan. Makanlah kalian dari yang baik-baik dari yang Allah rezekikan kepada kalian perintah Allah kepada kaum mukminin sama sebagaimana perintah Allah kepada para para rasul. Summa zakara rajul, kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang yutilus safar, panjang perjalanannya. Ini salah satu sebab. Ingin doanya terkabul, banyak safar. Ya, jauh perjalanannya. Nah, karena dia jauh dari keluarga kerabat, sandarannya siapa? Allah. Apalagi kalau safarnya barokah, safarnya jihad, walabul ilmi misalnya, jauh. Nah, maka dia dalam keadaan perjalanannya itu, nah, faedah, barokah. As'ada akbar, berdebu, rambutnya kusut masai, kakinya berdebu, bajunya lusuh. Yamud yadai ila sama. Dia angkat kedua tangannya ke langit. Lalu berdoa kepada Allah, Ya Rob, Ya Rob. Ini dalam kalimat-kalimat ini adalah sebagian dari adab-adab berdoa atau sebab-sebab terkabulnya doa. Yutil safar, panjang perjalanan. Kemudian nampakkan ini apa? Keadaan yang lusuh. Nah, yang memelas. Yang kemudian enam. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Ini termasuk adab berdoa. Kemudian tawasul kepada Allah dengan rububiyah Allah. Allah yang memberi rezeki. Allah yang mencipta, Allah yang maha mengetahui, Allah yang memenuhi hajat kita. Tetapi kata Rasulullah, orang ini mas'amuhu haram <clears throat> wa matnam wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu tapi makanannya dari yang haram minumannya dari yang haram pakaiannya dari yang haram dari dan setiap hari dijejali dengan gizi yang haram, makanan-makanan yang haram. Nah, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Nah, wadakar Abdullah, nah ini penghalang. Makanan yang haram ini menghalangi seorang itu untuk terkabulnya doa tadi. wadah wadakar Abdullah bin Ahmad di kitab Zuhdi di Abi. Abdullah bin Ahmad bin Hambal menukil menulis kena meriwayatkan dalam kitab ayah hendaknya Zuhd Asaba Bani Israel bala. Bani Israel pernah ditimpa petaka. Fakharaju makhrajan. Mereka keluar ke sebuah tempat. Fa'auhallahu azza wa jalla ila nabihim an akhbirhum. Allah perintahkan, Allah wahyukan kepada salah seorang nabi mereka untuk menyampaikan kepada Bani Israel, "Innakum tukrujuna ila sa'id bi abdanin najisah." kalian keluar ke sebuah tempat dengan badan yang membawa yang penuh najis. Wa tarfa'una ilayya akfa'akum nah, akifan qad bi bihad dima. Kalian angkat tangan-tangan kalian yang berlumuran darah. Membantai saling membunuh sesama sesama mereka. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram. Kalian isi, kalian penuhi rumah kalian dengan barang-barang yang haram. Al-an, kemudian sekarang, Hina istadda ghadabi alaikum. Ketika marahku, murkaku memuncak kepada kalian. Nah, kalian berdoa kepadaku kata Allah. Setelah dalam keadaan menginginiku, aku marah semakin menjadi berat, semakin besar kemurkaan Allah kepada kalian. Lantas jadu ba'na minni illa bu'dan. Lantas jadu minni illa bu'dan. Nah, tidak akan menambahi kalian kecuali semakin jauh dariku kata Allah. Wa qala Abu Dhar yafi minat doa ma'al bir ma yafi ta'am minal mir. Nah, yakni kata beliau sebuah perumpamaan. Cukup doa itu dengan kebaikan seperti garam dengan makanan. Ada seharusnya. Kalau orang itu ingin berdoa, kebaktian, amal soleh ini harus ada. Nah, seperti makanan kalau tidak ada garam apa jadinya? Seperti itu pula. Nah, yakni albir yang dimaksud. Maka jaga diri kita dan keluarga kita dari barang-barang yang haram supaya doa itu mudah terkabul. Karena ini salah satu sebab yang membuat hati kita itu menjadi kesat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, panitia dari panitia kita nah, melakukan nah, waktu untuk bersiap sholat zuhur. Nah, dan akan kita lanjutkan nanti setelah zuhur beberapa waktu saat pada pasal yang berikutnya. Nah, subhanakallahumma wa أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك